Bimbingan Islam Sahabat belajar Islam Maka barang siapa yang lebih tunduk dan patuh kepada pendapat ulama daripada Allah dan Rasulnya maka ia belum merealisasikan Islam secara sempurna saudara maka dari itulah saudaraku apabila pendapat Rasul bertabrakan dengan pendapat sahabat siapa yang dahulukan siapa yang dahulukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini dia Ibnu Abbas ketika menyampaikan hadis-hadis tentang haji tamattu dan bahwasanya Rasulullah SAW waktu itu ketika haji wada beliau haji kiran tapi kemudian setelah sampai di Mekah Rasulullah menyesal beliau menyesal dan ingin supaya bisa menjadikan haji tamattu kemudian ada di antara hadirin yang berkata kepada Ibnu Abbas wahai Ibnu Abbas Abu Bakar dan Umar hajinya ifrat. Apa kata Ibnu Abbas? Yushiku an tanzila alaikum hijarah minas sama. Hampir-hampir Allah turunkan batu dari langit kepada kalian. Aku lakum qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakrin wa Umar. Aku menyampaikan kepada kalian sabda Rasulullah. Lantas kalian sampaikan kepadaku perkataan Abu Bakar dan Umar yang bertentangan dengannya. Apakah maksudnya? Apakah Abu Bakar dan Umar lebih kita ikuti atau Rasulullah? Demikian pula diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ketika Abdullah bin Umar pun menyatakan sama dengan pendapat Ibnu Abbas. Maka ada yang mengatakan, "Wahai Abdullah bin Umar, ayahmu menyelisihimu. Ayahmu lebih memilih haji Ifrod. Apa kata Abdullah bin Umar? "Aabi ahaku an yuttaba am Rasulullah?" apakah ayahku yang lebih berhak untuk diikuti atau Rasulullah? Subhanallah, jawaban yang luar biasa. Para sahabat semuanya yakin bahwasannya pendapat Allah dan Rasulnya tidak boleh ditolak oleh perkataan siapapun juga. Dan ini ijma seluruh ulama. Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i namanya siapa? Muhammad bin Idris. Kata Imam Syafi'i, ajma'al muslimun Fi riwayatin ajma'al ulama ala annahu man istabanat lahu sunnatur rasul lam yakun an yada'aha liqauli ahad. Kaum muslimin seluruhnya sepakat. Para ulama seluruhnya sepakat bahwa siapapun yang telah jelas kepadanya sunnah Rasulullah tidak boleh ia tinggalkan sunnah Rasulullah hanya karena mengikuti pendapat seseorang.